Kemudian hadis Amr bin Su'aib bin Abi Jaddih Abu Dawud Muru auladakum salah wa mabna sab sab sinin. Perintahkan anak kalian untuk melakukan salat ketika berumur 7 tahun. Ibu alaiha wa abna asyar. Dan pukullah mereka ketika sudah berumur 10. Fariku bainahum fil madajid pisahkan tempat tidur nah, di antara mereka suruh misah pendidikan awal syai untuk salat dan tentunya salat tidak terlepas dari bacaan al quran Karim allah perintahkan untuk nah terpisah tempat tidurnya karena betapa banyak terjadi perzinahan nah antara laki-laki dan perempuan di kalangan anak-anak mereka sendiri bahkan betapa banyak Nah, seorang bapak menzinai anaknya sendiri. Ini kenyataan. Kalau tidak dipisah, nah, setan akan berusaha untuk nah mengganggu orang ini. Qala fa bi izzatika la yu'annahum ajma'in. Demi kemuliaanmu. Setan mengatakan demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka semuanya. Tidak terkecuali semuanya. Nah, Baik. Karena pentingnya permasalahan ini, sehingga kita akan jelaskan bagaimana belajar Al-Quran Karim. Alhamdulillah di Indonesia sudah marak sebenarnya tentang mengajar Al-Quran Karim. Tapi melihat kenyataan dari para mudarisnya, banyak yang belum mampu. Nah, bagaimana mungkin mencetak anak-anak yang handal ya mampu membaca Quran yang baik kalau gurunya saja tidak bisa membaca nah kesulitan yang salah satu keberhasilan dari anak didik ketika gurunya adalah orang-orang yang mahir maha tidak akan bisa berjalan kecuali guru-gurunya terus menambah wawasan menambah ilmu nah, jangan diharap anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang betul betul menguasai ilmu kalau gurunya sendiri tidak mau menambah ilmu atau gurunya malas-malasan untuk belajar jangan diharap nah maka kita mulai dengan jadi kita masing-masing untuk belajar ini dan setelah kita ajarkan kepada anak didik kita mudah-mudahan dengan daurah yang singkat ini saya sampaikan faedah kepada kita semuanya. Nah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau di sini melantunkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan buku tamhid ini yaitu cara cepat membaca Al-Quran hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Kemudian penulis di sini ucapkan terima kasih kepada orang tua kami dan juga masyayikh kami yang telah mengarahkan dan mendidik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada murid-murid Ma'had Itiba'u Sunnah Magetan yang telah meluangkan waktu dan membantu terselesaikannya buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan keridhaan di sisinya. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada tambahan sekitar 50 halaman dari Iqra' Iqra'ati. Nah, juga dari teman-teman yang berikan bantuan untuk mencari nah, sebagian dari ayat-ayat yang memang sulit dicari nah, kecuali dengan meluangkan waktu yang cukup lama nah, bahkan mereka juga mengoreksi dari tulisan-tulisan yang ada ini yang mungkin masih ada juga kesalahan. Nah, oleh karena itulah bisa juga nanti eh, rekan-rekan untuk memberikan kritikan tambahan supaya buku ini bisa dijadikan nah panduan bagi kaum muslimin. Alhamdulillah Pembahasan dari buku ini lebih meluas. Nah, meluas daripada kitab-kitab dan dari kalang penulis sendiri sebelumnya. Nah, kalau kita di sini masuk ke dalam motif penulisan yang beliau Allah Ta'ala menuliskan di sini awal pemulaan penulisan buku ini adalah ketika menulis melihat sistem yang ada pada di negeri Yaman mereka belajar Al-Quran dalam tempo, tempo yang cukup lama. Dua tahun, tiga tahun, bahkan tujuh tahun. Bahkan ada yang sudah menyelesaikan studi jamiah Islamiyah atau kuliah, namun belum bisa membaca Al-Quran tersebut. Nah, jadi sekali lagi kita temui di Yaman ini luar biasa. Dia belajar bertahun-tahun, ternyata tidak mampu baca Al-Quran Karim, padahal mereka berbahasa Arab. Tapi kenapa mereka tidak bisa baca Al-Quran dalam tempo yang cukup lama? Nah, kita amati bertahun-tahun. Nah, ternyata mereka dari kalangan sini juga begitu. Kadang-kadang ngajar satu papan tulis. Nah, penuh dengan alif fathah alif fathah terus. Ini semuanya sama. Dalam mulai pagi sampai menjelang zuhur. Kemudian besoknya lagi ganti pengajar baru. Tulis lagi AA. Nah, terus satu papan tulis. Nah, setelah musim liburan. Nah, di waktu liburan mereka libur, datang lagi. Nah, selesai musim liburan, diulang kembali. Bertahun-tahun ternyata mereka tidak mampu baca Al-Quran Karim. Kenyataan. Bahkan dari pengajar-pengajar yang mengajar Al-Quran. Nah, pengajar-pengajar yang mengajar Al-Quran nggak bisa baca. Nah, bahkan kita jumpai juga para hafal. Ketika saya mengajar di Yaman, saya tidak mengajar kecuali kalangan hafal. Karena kalau kita buka umum, terlalu banyak muridnya. Jadi kita buka, nah kalangan hafal yang pertama itu 70 orangnya. Jadi Talib. Nah, berikutnya 90. Wah, agak terus meningkat. Rata-rata banyak yang belum mampu. Bahkan ada yang punya syahadah. Nah, sudah punya ijazah. Ternyata belum mampu juga membaca Quran yang baik. Karena sekarang banyak orang-orang memberikan syahadah akan tapi tujuannya dia dirinya terkenal banyak muridnya sehingga ada sebagian teman yang mengambil ijazah dalam tempo 15 hari. Bagaimana mungkin bisa baca dengan baik dalam 15 hari? Kemudian langsung diberikan ijazah. Nah, kita yang belajar bertahun-tahun tidak mendapatkan itu semuanya. Kemudian ada yang belajar 15 hari dapat ijazah. Nah, kenyataan dari itu semuanya. Ya, makanya penulis berusaha untuk menulis buku ini. Nah. Setelah penulis amati. Setelah penulis amati di sini, ternyata sistem yang dipakai adalah sistem yang lama. Sistem dengan cara dieja seperti alif fathah a, ba fathah ba dan seterusnya. Sehingga mereka kesulitan dan mengalami kejenuhan dalam membaca Al-Quran ini. Nah, karena harus berpikir tiga kali. Alif, Fathah, A. Berpikir Alif dulu, kemudian Fathah, kemudian A. Bahkan dalam teori tahajud sendiri, seperti ini berbeda-beda. Ada yang Alif, Fathah, A. Ada yang A, Fathah, A. Nah, hakala berbeda-beda satu dengan lainnya. Sehingga kalau pindah ke satu guru, karena sudah belajar sebelumnya merasa kesulitan, belum pindah ke tanwin, belum pindah ke yang lainnya. Nah, jadi merasa kesulitan. Nah. Lalu sebenarnya penulis telah berusaha berkali-kali untuk menerjemahkan buku-buku. Cara membaca Al-Quran yang sudah beredar di Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian penulis ajukan kepada sebagian masyaih Yaman. Namun mereka kurang memberikan respon Demikian pula penulis telah berusaha untuk mengajarkan buku-buku tersebut. Namun ada sebagian anak-anak Yaman mengalami kebingungan. Mungkin salah penulisan atau kurang memakai kaidah bahasa Arab ataupun yang lainnya. Allah alam bisawab. Melihat fenomena tersebut, maka penulis di sini memberanikan diri untuk menyusun buku ini, walaupun dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada. Nah, jadi melihat kenyataan ini sebenarnya sudah kita berkali-kali menerjemahkan buku-buku yang ada di Indonesia ini ke dalam nah bahasa Arab. Iqadrullah ma Nah. Sebagian sudah kita terjemahkan dibawa oleh orang Yaman tidak dikembalikan. Langsung kita ajukan apa yang ada. dengan saya hada khata wa hada khata hada khata. Nah. nah, terpaksa kita harus menulis sendiri yang memakai kaidah bahasa Arab. Nah, walaupun di sini mungkin ada juga kesalahan. Namun kita bikin insya Allah kalau ada sedikit. Nah, mudah-mudahan. Nah, selain mereka membaca Al-Quran, mereka juga sekaligus belajar bahasa Arab. Nah, karena sebagian nah, orang-orang yang menulis cara membaca Al-Quran kemudian tidak memakai kaidah bahasa Arab. Sehingga kalau itu sudah dihafalkan, pindah ke bahasa Arab misalnya mengalami kesulitan. Ada juga kalangan nah yang menulis imla ternyata justru jauh dari kaidah bahasa Arab. Tidak sepantasnya demikian. Kalau memang tidak bisa nulis, lihat di kamus misalnya. Karena ada banyak kita temui bukan hanya sebagian ah, ada. Dari kalangan salafiyin sendiri juga ada sebagian yang menulis kaidah imla'iyah tapi jauh dari kaidah bahasa Nah, ini jelas-jelas mengganggu generasi kita yang mau belajar bahasa Arab. Jadi mulai dari kecil harus ditanamkan nah bahasa Arab yang baik, jadi jangan sampai diajarkan pertama kali langsung pengajaran dalam keadaan salah. Karena ta'allum sihor kanaks es al hajar belajar waktu kecil itu sebagaimana menulis melukis di atas batu sulit terlupakan. Ta'allum fil kibar kanaks al-ma dalam belajar di waktu dewasa sebagaimana melukis di atas air cepat nah hilang maka melihat keadaan ini kita berusaha untuk mendidik dari awal generasi ini dengan tulisan yang benar, dengan bacaan yang benar. Nah, jangan sampai mengajarkan dalam keadaan salah kalau sudah salah ya berlanjut maka sulit dibetulkan ini kenyataan jadi kalau sudah salah untuk membetulkannya lebih sulit daripada belajar yang baru ini kenyataan Orang-orang Yaman biasa mengucapkan uh uhdina siratal mustaqim. Bilang ihdina nggak bisa, uh uhdina. Nah, karena sudah terlanjur dalam keadaan salah. Sudah kita ajari berkali-kali temu orang Badui ini. Nah, sudah kesulitan. Nah, mendingan ngajar anak-anak yang masih baru. Ini. Jadi langsung bisa menerukan. Tapi orang sudah terlanjur salah sudah sulit. Nah. Lalu misi dari penulisan buku Tamhid ini sebenarnya buku ini hanya ditunjukkan untuk masyarakat Yaman yang mereka belum mengenal, mengenal sistem pengajaran Al-Quran tersebut. Ketika sebagian ikhwan salafiyin Indonesia meminta agar buku ini dicetak di Indonesia, maka dengan permintaan tersebut dicetaklah buku ini di negara kita. Nah, saya lagi sebenarnya tidak ada maksud untuk nah, menyebarkan buku ini di Indonesia sama sekali sebenarnya tidak ada tujuan kecuali waktu itu hanya untuk orang Yaman saja. Nah, melihat banyak keberhasilan baik orang Yaman sendiri dan yang lainnya, orang Indonesia juga banyak yang antusias mereka minta untuk diterbitkan pula di Indonesia maka diterbitkan dan sekali lagi, kita sebenarnya tidak mau. Ini semuanya kita berusaha untuk menerjemahkan buku-buku yang di Indonesia ini. Nah, di awal usai. Nah, Perlu diketahui juga bahwasanya buku ini mengalami banyak perubahan dan penambahan karena sistem yang penulis pakai diselaraskan dengan situasi dan kondisi yang ada di negeri Yaman yang mereka selalu memakai bahasa Arab dalam komunikasi sehari-harinya sehingga penulisnya pun penulisannya pun penulisannya pun lebih ringkas dan padat kemudian menimbang dan melihat masyarakat Indonesia yang notabene memakai bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya maka penulis paparkan dan jelaskan lebih luas mungkin untuk cetakan pertama hanya sekitar 60 halaman Nah, sekarang sudah berapa? Antum lihat masing-masing 30 dari jilid. Ada 30 halaman dari 5 jilid, misalnya 30 halaman itu sudah berapa 5 kali 3? 5 kali 3 15 150 sekitar 150 halaman sekitar itu jadi penambahannya dilipat 3 kali nah Orang Yaman lebih senang ringkas, cepat selesai, cepat bisa baca Al-Quran. kalau Indonesia, kalau kita bikin ringkas, selesai belajar dari tamhid misalnya, sedang kamu belajar, kamu baca Quran lagi, sudah tamat. Apalagi sudah diwisuda, ya nah. Seakan-akan sudah selesai tugasnya untuk membaca Al-Quranul Karim. Namun kenyataannya, kalangan TPA atau TPG yang lain-lainnya kalau sudah sudah sudah dapat ijazah sudah tidak mau baca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an bukan hanya sekedar dapat ijazah. Dia harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allah al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allah malan Fahuwa yakum bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Demikian juga hadis Abdullah bin Mas'ud yang serupa. Tidak boleh kita iri dengki kecuali dengan dua. Nah, yang pertama orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia membaca baik di malam hari atau siang hari. Ini yang pertama, Allah berikan Quran kemudian dia membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian orang yang Allah berikan karunia harta benda. Kemudian orang tadi menginfakkan baik di malam hari atau siang hari. Yang lain-lainnya kita tidak boleh iri. Kalau ada orang kaya tapi hanya ditumbuk hartanya, tidak boleh iri dengan orang kaya tersebut. Atau orang kaya setelah kaya mereka gunakan harta bendanya untuk membeli. Nah, hal-hal yang tidak berfaedah seperti bunga-bunga yang harganya sampai 60-an juta atau burung nah yang harganya sampai jutaan ataupun rumah ganti rumah lagi ganti rumah lagi sepeda ganti sepeda lagi pokoknya ada merek baru ganti lagi dan demikian tidak boleh iri tapi yang kita iri adalah orang yang punya harta tapi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala baik malam hari ataupun siang hari. Dan juga orang yang punya Al-Qur'an. Kalau orang bisa baca Al-Qur'an Karim tapi tidak mengamalkannya, tidak membacanya, jangan iri. Nah, Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an bisa memberikan hujjah kepadamu atau bahkan memberikan kesesat, apa, kesengsaraan kepadamu. Nah, orang-orang yang bisa baca Al-Quran akan tapi Nah, tidak nah, mengamalkannya. Baik. Kemudian dari keistimewaan buku ini adalah disusunnya. disusun, Disusun secara teratur dan sistematis. Dimulai dari fathah, kasrah, lamah, dan seterusnya. Setelah betul-betul menguasainya, itkon dalam suatu pembahasan lalu pindah ke pembahasan yang lain sehingga murid insya Allah tidak begitu mengalami kesulitan dan kejenuhan dalam membaca. Nah misalnya jilid satu tidak ada harokat kecuali fathah. Jilid satu ini tidak ada harokat sama sekali kecuali fathah. Setelah fathah, nah bisa baru pindah ke kasroh, kemudian pindah lagi ke dhammah, Sebab kalau langsung aiu babi butati itu nah kesulitan biasanya. Kita bikin nah fathah dulu setelah mungkin baru pindah kasrah wahakala. Nah. Kemudian buku ini bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun yang manula. Bahkan para pengajar Al-Quran pun masih membutuhkan pembahasan ini terutama pada jilid 4 dan 5. Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang belajar, bahkan para pengajar Al-Quran masih membutuhkan pembahasan terutama pada jilid 4 dan 5 karena di situ banyak contoh-contoh dari nah, ilmu tajwid kita memberikan contoh dari Al-Quran maka sebagian orang awam memberikan contoh dari bahasa Indonesia. Nah, nah dengan ikhfa misalnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi hilang, nah, hilang. Nah, atau kolang kaling misalnya. Eh, saya. Nah. Jadi nun ketemu dengan kaf bacaan ikhfa seperti kolang kaling. Nah, ya ini Bagaimana seorang mudaris memberikan contoh Al-Quran Karim dari kolang kaling? Ambil dari Al-Quran banyak miliar di Al-Quran. Nah. Dan disusun melalui pengambilan kalimat Al-Quran, Al-Hadith, An-Nahu, Al-Sarf, dan kaidah bahasa Arab. Mulai dari jilid 2 sampai jilid 5. Dan sebagian jilid 1, karena pada jilid 1 masih terbatas Kosa katanya. Nah, satu ini masih terbatas sehingga tidak mungkin kita nah seperti aba artinya apa? Nah, aba aja. Nah, ba juga. Makanya masih kesulitan untuk jadi satu untuk memberikan nah, pengambilan dari kosakata dari bahasa Arab ataupun dari Al-Qur'an sehingga masih sedikit dari kosakatanya. Hanya hanya dengan jadi dua sampai seterusnya kita ambil dari Al-Quran, hadis, Nawal, salaf dan lain-lainnya. Nah. Baik. Dan buku ini telah mendapatkan tazkiyah dari para ulama Yaman seperti halnya Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri secara, secara tertulis. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Kemudian juga Syekh Ahmad Al-Wasabi dan lain-lainnya secara lisan dengan judul buku Iqra Qiraati. Nah. Telah diajarkan buku ini di Yaman dan juga Somalia, Ethiopia dan di Indonesia pula. Nah, jadi bukan hanya ini informasi yang setengah terakhir juga dicetak di Aljazair. Kemudian Amerika juga ada ikhwan dari Inggris juga sudah menerbitkan di hampir seluruh negara. Nah, yang pertama, mereka belajar di Jerman. Ya. Alhamdulillah. Nah, binillah subhanahu wa ta'ala ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga buku ini bisa tersebar. Nah. Kemudian dari keistimewaan buku ini juga pembahasan tajwid secara lengkap dan sistematis sistematis. sistematis diiringi dengan contoh-contoh dari Al-Quran disusun dengan tulisan rasul al uthmani yang mencakup kirah Asyurah Mutawatirah insyaallah buku ini terbebas dari bid'ah dan urafat serta pelanggaran syariat Islam nah, seperti ada orang yang ngarang ya Al-Quran Karim pakai gambar-gambar makhluk hidup atau memakai bedah-bedah nama itu soli atau yang memakai salawat-salawat beda, salawat berjanji ataupun yang lain-lainnya yang jelas-jelas melanggar syariat Islam. Jadi kita berusaha untuk bersihkan generasi dari awal dari bedah dan khilafat dan pelanggaran dari syariat Islam itu sendiri. Nah, kemudian buku ini, kemudian buku ini tidak ada ikatan juga dengan salah satu organisasi manapun. Kemudian sistem pengajaran secara umum. Yang pertama adalah mengajar satu persatu yaitu seorang murid langsung berhadapan dengan seorang guru. Jadi mengajarnya satu persatu. Nah, dan diusahakan jadi muridnya ini jadi guru tidak usah memegang nah memegang buku yang eh, muridnya aja. Jadi murid yang baca nah dari depannya kita dari belakang begini. Orang sudah terbiasa, terbiasa membaca dari, dari belakang, itu akan bisa. Nah, kan kebiasaan lebih baik. Bukan demikian nanti bacanya. Jadi misalnya ini muridnya di sini, gurunya yang melihat, muridnya sudah baca dari situ. Nah, bagaimana mereka bisa baca? Jadi balik, disuruh guru yang mengalah, ya enggak? Guru yang mengalah, kita membaca dari belakang, sudah, bata, taba, taba selesai. Nah, kebiasaan insya Allah bisa bisa nah belajar membaca walaupun dibalik Quran juga begitu kalau kita biasa itu kan mampu membaca walaupun dibalik Al-Qurannya nah. dan guru hanya menerangkan pokok-pokok pelajaran pada baris pertama masing-masing bab yang tulisannya lebih besar dari kalimat-kalimat setelahnya jadi guru hanya menerangkan pokok pembahasan judul-judulnya ini saja A, B. Jadi nggak usah banyak komputer. Nah, ini pentung, nah, ini piring, di bawahnya ada jagung. Sudah nggak usah begitu. A, B selesai bermasalah. B. Mereka dia sendiri. Jadi kalau diajari nanti ini ada perahu, di bawahnya ada ikan. Nanti malah belajar ini ada perahu, ada ikan, begitu. Sudah diajari aja sudah langsung A, B. Dan nggak usah diajari ini alif, fathah, a, ba, nggak usah begitu. Langsung a, ba. Kemudian yang bawahnya ini murid yang baca. Di guru hanya sebagai penyimak saja. Nah. Dan dilarangnya dilarang dilarang mengeja seperti alif fathah a, ba fathah ba, tak fathah tak dan seterusnya. Karena sistem ini selain sulit diterima oleh murid juga dibutuhkan tenaga dan pikiran ekstra dan secara keras untuk bisa memahaminya dan mampu membaca dengan baik. Nah, sekali lagi tidak boleh diejak karena berpikir tiga kali nanti. Nah, baik.